Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'a bihi yanbaghi ma'a tartibi kulli fatihatin an yuqal inna Allah yastakhiru waliyan 'adlan li Hadramut li'annahu ma yatimmu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa jami'ul khisal illa bil wali 'ala ma fi kama qala sidna Amr, Amr ibn al-'As wali ghashum khairun min fitnatin tadum wa illa tarji'u tarji'u ral islam tanhallu urwah urwah wal amal fillah kabir wa fadluhu wasi' wa la bayji lana mithl Umar bin Abdul Aziz lakin yaqa al hal ah ini bagi orang yang ada di Hadramut bilang setiap baca Fatihah Al-Fatihah jangan lupa untuk mendoakan innallaha yusakhir waliyan adlan li Hadramut Mudah-mudahan Allah ah, mentaskir menjadikan seorang pemimpin yang adil bagi Hadramaut. Nah, kalau ente di Indonesia juga begitu. Jangan lupa minta pemimpin yang adil ada di Indonesia. Kenapa? Li'annahu ma yutimul amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wa jami'ul khisal illa bil wali ala ma fi. Karena tidak mungkin akan bisa menjadi sempurna amar ma'ruf atau nahi mungkar kecuali karena pemimpin dan yang bersama pemimpin, sekretarisnya, menterinya, gubernurnya dan semuanya. Pengurus-pengurusnya. Amar ma'ruf nahi mungkar harus bersama mereka. nggak sempurna kalau nggak ada sama mereka. Hah? Jadi inti jangan doakan pemimpin jelek. Minta aja pemimpin yang bagus. Pemimpin yang bagus itu bisa dia bertobat atau mati dini nanti. Dijadikan pemimpin yang lainnya. Ya Arab, jadikan pada negeri kami pemimpin yang adil gitu loh. Mudah-mudahan nah, loyal anu, mudah-mudahan kena laknat panjang umur. Susah ini nanti. Eh. Kalau Kama qala Amr bin Abdul Ibnul as Sahabat Amr bin Al-As berkata apa? Wali ghasyum khairun min fitnatin tadum. Wali yang ghasyum yang karepe dhewe itu masih lebih bagus loh daripada fitnah yang terus-menerus nggak hampir habis, nggak nggak pernah habis. Yes, jangan jauh-jauh. Pemimpin yang jelek anggap Pak Harto. Paham ya? Daripada fitnah ndak habis-habis. Demonstrasi terus tidak habis-habis. Enakan sih tidak demonstrasi bis. Kenapa? Karena setiap saat macet jalan, ribut terus, akhirnya ekonomi semakin merosot, semakin merosot, nggak ada kepercayaan. Wali ghasyum khairun min fitnatin tadum. Lah karena itu jangan ada sedikit pun akan membuat kekacauan. Titik-titik reformasi, titik-titik revolusi, titik-titik gulingkan, didik-didik, ribut terus jadinya. Irak misalnya, zamannya Saddam Hussein, kejem misalnya, masih lumayan daripada sekarang perang saudara terus. Hah? Afghanistan, masih lumayan daripada sekarang perang terus. Libya, masih lumayan dulu zamannya Khodavi daripada sekarang terus. Kenapa? Ini loh, karena dia tadi itu berulah. Akhirnya kacut teruslah. Untuk meredam ini perlu puluhan tahun, sampai lima puluh tahun lebih. Korban semakin besar nantinya. Indonesia sendiri peralihan zamannya Soekarno ke Soeharto. Wah berapa juta yang harus mati saat itu. Dengan macam-macam isu. PKI harus dipotong. Masih tidak PKI dibelai. Kepentingan politik semua. Lebih baik kan wali ghusyum daripada fitnah tadum. Karena itu Islam tidak mengajarkan kita untuk gegabah dalam masalah ini. Ya? Tidak boleh gegabah kita dalam masalah ini. Ya, usahakan untuk diperbaiki daripada dibongkar. Kenapa? Kalau kamu bongkar bangun itu soro. Ya nggak mungkin negara ini kita bongkar, kita pindah ke negara lain kalau sudah selesai aturannya baru masuk lagi ke negara ini. Tidak mungkin bongkar, mari bangun itu soro. Lah kalau sudah bangunan tidak siap, kepanasan, kehudanan, ya harus siap berarti. Ya gini ini jadinya. Beras yang ngatus atus jadi betul ewu lagi. Salahmu ke susu. Kacar-kacir akhirnya semuanya. Hah? Inilah fitnah tadum itu namanya. Eh? Wa illa tarji'urul Islam tanhallu urwa-urwa. Kalau kamu tidak mengharap wali yang adil, Islam ini nanti kekuatannya tali kekuatannya lepas satu-satu. Lepas satu-satu. Karena itu zaman dulu itu juga ada, konflik itu juga ada. Paham ya? Zaman Sayyidina Abu Bakar ada konflik. Tapi tetap kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar as sehingga betul-betul musnah. Itu orang-orang yang murtad yang mengingkari eh, zakat semuanya. Zaman zamannya Sayyidina Umar ada konflik peperangan ada di mana-mana tapi satu pemimpin. Zaman Sayyidina Utsman ada konflik tapi tetap Sayyidina Utsman bin Affan walaupun ada yang kudeta saat itu. Ya, Zaman Sayyidina Ali malah ada perang saudara saat itu. Tapi satu khilafah. Karena itu zamannya Sina, uh, eh, Hasan. Sina Hasan melihat, wis sudah biar tidak rame-rame dikasihkenin Mu Muawiyah. Wis biar tidak rame-rame. Kenapa? Karena me melihat jangan sampai ada fitnah tadum. Ya wis apa-apa wis wali khairun min fitnah tadum begitu loh. Jadi ini sebenarnya penting sekali untuk kita pikir. Oh cuma merasa dirinya kalau ana jadi pemimpin belum tentu. Ente sudah ngaco kalau ente sudah ngomong begitu itu. Itu sudah ngaco itu membuat konflik itu namanya. Wal amafillah kabir wa fadluhu wasi'. Harapan kepada Allah harus besar. Kemurahan Allah sangatlah luas. Wala bayajil ana mithl Umar bin Abdul Aziz. Ya memang sulit, nggak mungkin akan bisa datang seperti Umar bin Abdul Aziz, apalagi Khulafa Rasyidin. Seperti pemimpin adil Umar bin Abdul Aziz, jangan dituntut seperti itu. Oh, maka no harus zuhud seperti itu. Umar bin Abdul Aziz itu loh, jadi presiden dan duyo popo, kon harus duyo popo. Ya tidak mungkin. Ya tidak mungkin. Cuma yang jelas tetap kita minta yang adil. Lakin ya gak munasibul hal, yang cocok lah. Walaupun tidak seperti begitu, yang cocok dengan keadaan seperti saat ini. Yang penting adil dalam hukumnya. Minta sama Allah. Mau dia apa kan? Ya, kalau tidak minta sama Allah, minta sama siapa lagi nanti? Minta suaranya DPR. Tidak ya, bisa. Eh, eh. Lawang sekarang DPR bersuara sendiri kok. Ya, bukan bersuara dengan suara rakyat kadang-kadang. Nah, karena itu jangan sekali-kali membuat konflik Doakan mudah-mudahan pemimpinnya menjadi pemimpin yang adil. Salah satu dia dijadikan orang yang tobat, yang asalnya tidak adil jadi adil, atau yang kedua ya wis pendek umur diganti dengan pemimpin yang adil. Yang penting jangan sampai terjadi konflik. Itu akan lebih parah nantinya. Wallahualam.